Seperti biasa setiap subuh Senin kita membaca dan menjelaskan kitab Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmizi. Masih tentang seputar rambut sidin, kita masuk di hadis yang nomor 41. Ya, 41. Qala Abu Isa at tirmizi haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Abu Bakrin ya Rasulullah qad shibta Qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat Kata Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmidhi Haddathana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala menceritakan kepada kami Abu Quraib yang bernama Muhammad ibnul Ala Muhammad ibnul Ala bin Quraib kata Imam Az-Zahabi di Syarah Alamin Nubala Muhammad ibnul Ala ibni Quraib Al-Hafidhus Thiqatul Imam Syekhul Islam Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi wulida sanata ihda wa sittin wa mi'ah Abu Quraib nama beliau Muhammad bin Ala bin Quraib seorang yang bergelar Al-Hafiz Maknanya diantaranya adalah yang menghafal 100 ribu hadis beserta sanatnya, as siqoh yang siqoh yang mengumpulkan hadisin syekhnya ulama-ulama hadis atau syekhnya ahli-ahli hadis. Nah, diantaranya beliau syekh Imam Kutubus Sittah. Abu Quraib ini adalah syekh Imam Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud. Qala beliau mengatakan haddatsana Muawiyah ibnu Hisham. Ceritakan kepada kami Muawiyah ibnu Hisham. Muawiyah ibnu Hisham Al-Asadi Al-Qisar Abul Hasan Al-Kufi. Kunyahnya Abul Hasan Al-Kufi. Kufi artinya orang Kufah. Ya, orang Kufah. Kemudian An Syaiban dari Syaiban. Syaiban ibni Abdurrahman. Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwiyi. Afwan An-Nahwiyu. Seorang yang ahli nahu. An-Nahwiyu ahli nahu. Jadi dibedakan dalam ilmu bahasa Arab itu banyak cabang-cabangnya, ada nahu, ada sorof, ada balagoh ada arut dan yang lain-lain. an nahwiyu orang yang ahli nahu. Al-Imamul hafidh seorang imam yang bergelar al hafidh As-Siqah yang siqah kunyah beliau Abu Muawiyah Syaiban Abu Muawiyah Al-Basriyu artinya orang Basrah Al-muaddibu seorang pendidik. Al-muaddibu seorang pendidik. An Abi Ishaq dari Abu Ishaq. Abu Ishaq bukan nama asli. Abu Ishaq As-Sabi'i nama asli beliau Amr bin Abdullah. Abu Ishaq nama asli beliau Amr bin Abdullah. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan wa kana minal ulama'il amilin wa min jullatit tabi'in. Abu Ishaq As-Sabi ini adalah beliau termasuk ulama yang amil. Apa ulama amil? Ulama al-amilun ya. Apa Pak? Yang bercahaya lain. <laughs> yang percaya, terpercaya. Bukan. Al-ulama al-amilun, maksudnya ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Amil dari kata orang yang mengamalkan. Karena ada ulama yang kadang mengamalkan ilmu dan ulama yang mengamalkan ilmu. Apa tanda ulama itu mengamalkan ilmunya? Ciri khususnya semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ulama menurut manusia kada, tapi ulama menurut Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min jullatit tabi'in. Nah, beliau termasuk pembesar tabi'in. Jadi tabi'in kabir atau tabi'in kibar. Tabi'in itu ada yang tabi'in junior, ada yang tabi'in senior. Tabi'in sepuh, atau yang bukan sepuh ya. <laughs> Eh, kenapa beliau disebut termasuk pembesar tabi'in? Dikarenakan beliau berguru dengan sahabat berjumlah 38. Guru beliau dari kalangan sahabat ada 38 sahabat. Bukan satu dua kada, tapi 38 sahabat. Makanya disebut pembesar tabi'in. Ada perkataan menarik yang disebutkan oleh Imam Zahabi, beliau mengatakan, "Ya ma'syar syabab, bukan tasawajulah Ya ma'syar syabab, igtanimu yakni kuwatakum wa syababakum." Nah, ujar Sidin, "Wahai para pemuda, nah, yang muda-muda, berapa para pemuda?" Pernah ulun sebutkan batasan orang disebut itu pemuda. Salah. <laughs> Menurut Imam Nawawi Salah. Yang namanya pemuda semenjak dia balik, dia balik entah umur 11, 12, apalagi zaman ini, cepat baliknya. Entah 11, 12, 13 sampai dia berumur 30 tahun. Kalau sudah 31 itu lain pemuda lagi. Dari balik sampai 30 tahun. Namun 31 bukan pemuda. <clears throat> Jadi kalau 31 sampai 40 itu disebut dengan kahlun. Fil mahdi wa kahla ada di Al-Qur'an. Kahlun, kahal. Itu dari 31 sampai 40. Nah, kalau 41 ke atas apa, Pak? Syekh. <laughs> Jadi kalau umur itu sudah tua, 41 tahun ke atas itu namanya syekh. Ya, syekh ada yang dari segi ilmu, ada yang dari segi usia. Kalau sudah 41 tahun disebut Syekh Syekh Syahjar. Umurnya sudah tua, mursidin 41 tahun ke atas. Itu namanya Syekh. Ujar Sidin, wahai para pemuda, gunakanlah maksudnya gunakanlah kekuatan kalian dan masa muda kalian. Ambil kesempatan untuk mengambil manfaat untuk beribadah, untuk menuntut ilmu ketika masih muda. Kenapa? Karena masih kuat-kuatnya. Ya, muda itu masih kuat-kuatnya. Ujar Sidin coba lihat. Qallama marrat bi laylatun illa wa ana aqra'u fiha alfa ayatin. Ujar Sidin. Tidaklah saya melewati satu malam kecuali saya membaca di satu malam tadi seribu ayat. Itu Al-Baqarah itu ayat berapa Farhan dari 200-an? Seribu itu kira-kira berapa juz lah? itu satu satu malam. Itu menunjukkan beliau adalah ahli ibadah. Makanya ulun sering sebutkan para ulama dulu di samping mereka sibuk menulis ilmu, menulis kitab, mengarang kitab, safar mencari ilmu, tapi mereka kuat ibadah. Ibadahnya kuat. Kata beliau, tidaklah saya melewati satu malam kecuali saya membaca seribu ayat. Tambah lagi, wa inni laqra'ul Qur'an fi raq'ah Sungguh saya membaca surah Al-Baqarah di satu rakaat. Nah, ayo ada yang bisa menggatar kita lah. <laughs> Jangankan satu rakaat. Semalam itu apa? E, sembahyang apa? Sembahyang gerhana. Aduh. Ulun sakit mana batis. <laughs> satu ayat surah Al-Baqarah luar biasa. Ya karena terbiasa ya, terbiasa dilatih-latih akhirnya jadi, kebiasaan. Jadi seperti biasa, satu malam sur seribu ayat, satu rakaat surah Al-Baqarah. Kemudian ditambah lagi, wa ini la asumul ashhurul haram. Sungguh saya berpuasa di bulan bulan haram. Sekarang bulan Rajab, masuk bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ujar Sidin saya sungguh salat eh salat berpuasa di bulan-bulan haram ya. Nah, jadi ahli ibadah memang. Kenapa dinamakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan haram? Bukan bulan bukan bulan halal, tapi bulan haram. Ya, ada dua sebab. Yang pertama adalah diharamkan peperangan atau membunuh di bulan tersebut. Yang kedua menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Selain itu, salasata ayyamin min kulli syahrin. Dan saya juga berpuasa setiap bulan tiga hari. Tiga, tiga hari. Kemudian beliau meninggal tahun 127 Hijriyah. Berarti ulama abad kedua. Kemudian beliau mengambil hadis dari Ikrimah. Ikrimah di sini bukan Ikrimah anaknya Abu Jahal, bukan. Karena ada Ikrimah sahabat anaknya Abu Jahal masuk Islam. Abahnya penjahat, anaknya sahabat. Tapi di sini Ikrimah di sini adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in. Bukan Ikrimah yang bapaknya Abu Jahal, bukan. Ikrimah Ikrimah kata Imam Zahabi al-allamah. Apa arti al-allamah? Al-allamah yang sangat alim. Al-alimul allamah. Orang alim lagi sangat alim. al hafidh seorang al hafidh al-mufassir ahli tafsir. Kalau pian sering membuka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Syekh atau tafsir Ibnu Katsir banyak disebutkan pendapat-pendapat Ikrimah. Nah, Ikrimah di sini bukan Ikrimahnya sahabat anaknya Abu Jahal, bukan, tapi Ikrimah tabi'in. Ya. Abu Abdullah Al-Qurashi, kunyah Sidin Abu Abdullah Al-Qurashi, Al-Qurashi orang Quraisy. Dan beliau adalah maulanya Ibnu Abbas, maula Ibnu Abbas. Maksudnya budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Asal beliau adalah al-barbari al-asal, orang barbar. Orang barbar. Nah, kalau zaman dulu orang barbar itu namanya Maghrib, wilayah Maghrib. Kalau zaman sekarang namanya Maroko. Walau alam ya apakah ini dulu sama Maghrib dulu dengan zaman sekarang? Kalau Maghrib itu adalah negeri Maroko. Dan beliau kasirul asfar, banyak safar. Ya, kebiasaan ulama dulu mereka suka berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Apalagi ketika Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat berpencar untuk mendakwahkan Islam. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, dan seterusnya. Sehingga para tabi'in ini mencari para sahabat yang masih masih ada. Makanya banyak safar. Ya. Sampai-sampai beliau safar ke Ifriqiyah, ke Afrika untuk mencari ilmu. Kata Qatadah bin masa Sadusi tentang Ikrimah, beliau mengatakan, "A'lamun nasi bil halali wal harami al-Hasan." Manusia yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Hasan Al-Basri. Wa alamahum bil manasik al-ato ato dan orang yang paling berilmu tentang manasik-manasik haji adalah ato ato bin Abi Robah. Wa alamuhum bit tafsir Ikrimah dan orang yang paling alim tentang tafsir adalah Ikrimah. Kata Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Kemudian Ikrimah mengambil dari guru beliau Ibnu Abbas. Masyhur ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas e, kalau ulama-ulama fikih ya biasanya ada pendapat pendapat ini dikatakan oleh Al-Abadilatul Arba'ah. Empat Abdullah. Jadi di zaman Nabi itu ada para sahabat yang bernama Abdullah yang fakih. Mereka ulamanya, ulama sahabat dan fakihnya diantara para sahabat. Empat Abdullah. Satu, Abdullah bin Abbas. Dua, Abdullah bin Umar. Tiga, Abdullah bin Amr bin As. Empat, Abdullah bin Zubair. Itu disebut dengan Abdullah yang empat. Al-Abadilatur Arba'ah. Terkenal dengan fakihnya di kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas kata Imam Zahabi al-bahru lautan, lautan ilmu maksudnya. Habrul ummah faqihul asri wa imamut tafsir Abdul Abbas Abdullah ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Habrul ummah ulamanya umat ini, kemudian ahli fikihnya atau orang fakihnya di uh, Al-Asr zaman ini wa imamut tafsir, imamnya tafsir Abdul Abbas. Jadi kunyah Sidin Abdul Abbas Abdullah bin Abbas. Anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dan beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meniwayatkan hadis. Tapi kebersamaan beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sahiban ya sallallahu alaihi wasallam nahwan min thalathina syahran. Kata Imam Zahabi, Ibnu Abbas bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 bulan. Berapa tahun tuh 30 bulan? Ya 2 tahun setengahan lah. Cuma 2 tahun setengah, sedikit ya. Dia bersahabat dengan Nabi cuma sedikit saja, tapi ilmunya sangat sangat banyak. Jadi beliau ini termasuk sahabat sigor, sahabat muda. Karena bertemu dengan Rasulullah SAW di usia muda. Ada yang mengatakan beliau eh, apa? bertemu dengan Rasul pada awalnya berumur 10 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun dan ada yang mengatakan 15 tahun. Jadi tidak banyak bersama Rasulullah SAW. Tapi kenapa hadis beliau sangat banyak? Kemudian beliau seorang fakih Dikarenakan beliau bukan cuma mengambil hadis dari Rasulullah, tapi dari perantara sahabat-sahabat yang lain. Nah, di antara ciri fisik beliau yang disebutkan Imam Zahabi wa kana wasiman. Masih ingat arti wasim? Wasiman. Wasim, wasim itu ciri khas wajah yang tampan, bungas. Itu wasim. Kalau kita biasanya bungas itu bahasa Arabnya apa? jamil ya. Jamil itu umum, mau pemandangan, mau rumah, mau orang. Tapi kalau wasim itu identik dengan wajah. Beliau adalah orang yang tampan, jamil, indah. Madidul qomah, postur badannya tinggi. Tinggi bungas pulang. Nah. Mahiban, orangnya berwibawa. Tinggi bungas berwibawa. Kamilul akli, kamilal akli, sempurna akalnya. Zakiyan nafsi, orangnya cerdas, jenius. Makanya disebutkan dengan sebab dengan sebutan al-bahru, lautan, lautan ilmu. Min rijalil kamal, termasuk laki-laki yang sempurna. Dan beliau mengatakan, Nabi SAW meninggal sedangkan saya berumur 10 tahun ada yang mengatakan 15 tahun dan ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi bertemu dengan Rasul pendek ya, tidak terlalu lama. Qala beliau mengatakan, Qala Abu Bakrin berkata Abu Bakar. Nah, berarti Sidin mengambil dari sahabat Abu Abu Bakar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta. Wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Jadi kata Abu Bakar, pian sudah beruban. Maka Rasul menjawab, Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Beliau menjawab, yang membuatku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat. Kenapa surah-surah ini membuat Rasul beruban? dikarenakan isinya tentang huru hara hari kiamat. Hadis ini sama dengan hadis yang bawah, langsung kita gabung aja. Hadis ke-42. Nanti ulun jelaskan di terakhir. Hadisnya sama. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Sufyan ibnu Waqi' ibnul Jarrah. Sufyan bin Waqi' ibnul Jarrah. Abah Sidin ini Waqi' adalah guru dari Imam Syafi'i. Makanya ada syair syakautu ila waki ansu'i hibzi f'arshadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu, mengadukan hafalanku kepada waki. Imam Syafi'i merasa buruk padahal kadalah merasa merasa buruk. Kemudian apa kata Imam waki? Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dikarenakan maksiat adalah nur, sedangkan Allah tidak memberikan ilmu kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diumpamakan ilmu itu lawannya adalah maksiat. Kayak hitam lawannya putih, siang malam ilmu maksiat. Ilmu maksiat. Ya, makanya kalau orang banyak ilmu, banyak maksiat, ilmunya sedikit sedikit demi sedikit hilang atau ilmunya tidak membuat dia barokah, tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sufyan bin Waqi anaknya ulama terkenal dan beliau juga seorang al-hafiz. Kata Imam Zahabi, al-hafiz ibnul hafiz. Nah, seorang yang bergelar hafiz, anak dari seorang yang bergelar al-hafiz. Muhaddisul Kufah, ahli hadisnya kota Kufah kunyah Sidin Abu Muhammad. Beliau mengambil hadis qala haddatsana Muhammad ibnu ibnu Bishir. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishir. Muhammad bin Bishir bin Farafisah Al-Hafizul Imam ats sabtu seorang hafiz, seorang imam dan seorang yang ats sabtu ats sabtu ini muradif atau persamaan kata dari thiqah. ats sabtu persamaan kata dari thiqah. Kunyah Sidin Abu Abdillah Al-Abdi Al-Kufi, orang Kufah. Kata Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau meninggal di tahun 203. Berarti ulama abad ketiga. Dari Ali bin Saleh, Ali bin Saleh bin Hay, Al-Imamul Qudwatul Kabir Abul Hasan, seorang imam, seorang panutan yang besar Abul Hasan. Tapi beliau meninggal anum. Mata kahlan. Meninggal di usia kahal. Kahal itu jarak dari usia berapa? 31 sampai 40. Jadi Sidin ini meninggal cukup muda umurnya tidak tidak tua. Makanya kata Imam Zahabi di sini beliau menyebutkan walam yashtahir hadithuhu liqidami mautih. Tidak terkenal hadis beliau karena cepatnya beliau meninggal. Beliau meninggal tahun 154 154 berarti ulama abad kedua. Kemudian dari Abu Ishaq As-Sabi'i sama tadi. Kemudian dari sahabat Abu Juhaifah. Abu Juhaifah As-Sawai Al-Kufi orang Kufah, sahibun Nabi sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nama asli beliau Wahab bin Abdullah. Abu Juhaifah kunyah. Nama aslinya Wahab bin Abdullah. Wahab bin Abdullah. Dan termasuk min sigharis sahabah, sahabat yang muda, sahabat yang junior. Beliau meninggal tahun 74 Hijriah. Qalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, naroka qad shibta qala syayya qad syayyabatni hudun wa akhwatuha Wahai Rasulullah kami melihat engkau telah beruban Beliau menjawab yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya seperti surah Idzasyamsu kuwirat Ametas Alun dan yang lainnya. Surah-surah yang berisi tentang huru-hara hari kiamat. Nah, secara khususnya atau secara rincinya, kenapa Nabi itu atau rambut beliau beruban disebabkan huru hara hari kiamat. Apa yang beliau pikirkan di hari kiamat? Kan beliau beruban disebabkan surah-surah yang banyak menjelaskan tentang huru hara hari kiamat. Nah, kenapa beliau uh, apa memikirkan tentang huru hara kiamat? kengeriannya, kedahsyatnya masih kurang. Umat masalah umat. Karena beliau memikirkan maslahat umat di akhir di akhir di hari kiamat. Karena beliau menja, memikirkan keselamatan umat di hari hari kiamat. Sampai-sampai di Sahih Muslim ketika di Sirat, ini Sirat ya, belum sebelumnya padang mahsyar, timbangan, apa mengambil suhuf dan yang lain-lain ketika di kan ada yang terbang secepat kilat, ada yang menunggang tunggangannya, ada yang seperti angin. Itu Rasul di dekat sirat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Allahumma salim salim. Wahai Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Kalau jatuh kemana? Ke neraka <laughs> mengerikan ya. Makanya Nabi apa namanya? rambut beliau beruban disebabkan uh, apa? memikirkan huru hara kiamat dalam artian beliau memikirkan keselamatan umat di hari hari kiamat. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan yang menjadi sisi penetapan hukum dari kedua hadis di atas adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuatku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idhas Syamsu Kuwirat. Jadi dua hadis ini intinya bercerita tentang sesuatu yang membuat Nabi rambut Nabi beruban disebabkan surah-surah yang disebutkan tadi. Beliau mengatakan, yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya. Yang dimaksud dengan saudari-saudarinya adalah surah-surah Al-Quran yang berisikan huru hara hari kiamat. Ya. Makanya kan di Sahih Muslim juga pernah ulun sebutkan, Nabi pernah menangis ketika berdoa. Masih ingat? Nabi pernah menangis pas berdoa untuk keselamatan umatnya. Ketika membaca dua ayat, ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan yang dibaca oleh Nabi Isa. Ayat yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Rasul membaca ayat ini yang artinya, "Wahai Tuhanku, banyak dari berhala-berhala itu menyesatkan manusia, menyesatkan umatku. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Rasul membaca ayat ini. Kemudian Rasul juga membaca ayat yang kedua. Tentang doanya Nabi Isa alaihissalam. Intagfir lahum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Isa, jika engkau mengam mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Nah ketika membaca dua ayat ini, doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Isa alaihissalam, Nabi mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ummati ummati. Wahai Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Fabaka lalu Nabi menangis. Ayubian. Nabi mengganang umatnya. Kenapa? Karena dua ayat ini bercerita tentang apa? Dosa, dosa syirik, dosa, dosa syirik. Pertama, Nabi Ibrahim kata beliau banyak menyesatkan manusia patung-patung berhala itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba engkau. Kenapa? umatnya Nabi Isa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena ingin membunuh Nabi Isa. Yang kedua, karena mengkultuskan Nabi Isa. Nah, ketika Nabi membaca dua ayat ini, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangannya kemudian Sidin menangis. Kenapa? Karena takut umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan yang mana akan berdampak fatal ketika di akhirat kelak. Kita baca yang berisikan huru-hara hari kiamat yang sangat dahsyat. Surat-surat yang disebutkan di atas menceritakan hura huru-hara hari kiamat. Oleh sebab itu, ada riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang senang atau suka mengetahui atau melihat kondisi hari kiamat sehingga hari kiamat itu seakan-akan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Kata Nabi, barang siapa yang ingin tahu tentang huru-hara hari kiamat, seakan-akan dia melihat di mata kepalanya huru-hara kiamat, maka bacalah surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-An Al-Insyiqaq. Tiga surah ini bercerita tentang kedahsyatannya hari kiamat. Contoh idza syamsu kuwirat. Apa artinya? Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Pian bayangkan matahari digulung. Kertas digulung. Nyaman jagolah. Ini matahari digulung kapan? Ketika hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Ya seperti komet ya. Datang ke apa? Meteor ya. Menghancurkan bumi. Di antara fungsi bintang itu ada yang tahu lah Pian? Fungsi bintang. Hah? Ya, membakar atau melempar syaitan. Karena syaitan itu dia bisa mencuri berita dari dari langit. Maka dijaga oleh Allah dengan bintang. Kalau jatuh bintang berdoa, kadalah. <laughs> Ada orang berdoa, jatuh bintang berdoa. Padahal itu lagi lagi ya menye, apa? menyasar iblis atau setan agar jangan mencuri berita dari dari langit. Wa idzal jibalu suyirat dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dikatakan juga dihancurkan seperti haba, seperti debu, hancur bertebangan seperti seperti debu ketika hari kiamat. Kayak pada Uban Nabi memikirkan tentang huru hara hari kiamat luar biasa. Beliau memikirkan maslahat keselamatan umatnya di hari kiamat. Belum lagi. Sebab munculnya uban di rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan karena memikirkan urusan dunia. Ya, kenapa uban itu tumbuh? Karena pikiran berat. Pikiran berat. Tapi Nabi pikiran berat beliau masalah akhirat ujar Sidin Syekh Abdul Razak sebab munculnya uban di Rasulullah bukan sebab memikirkan dunia atau karena luput dari kemaslahatan dunia atau karena tertautnya hati dengan dunia atau karena ambisi untuk mendapatkan kekayaan dunia atau yang sejenisnya yang merupakan kondisi mayoritas manusia. Kata Syekh Abdul Razak, kebanyakan manusia itu beruban disebabkan memikirkan masalah dunia, memikirkan tanah, memikirkan rumah, memikirkan anak, ya, memikirkan gawian, banyak yang dipikirkan sehingga rambut mereka beruban. Mayoritas manusia yang beruban dengan sebab-sebab di atas, sedangkan ambisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah akhirat, masalah akhirat. Kemudian kita baca lagi. Di sini Abu Bakar mengatakan, "Engkau telah beruban." Kan kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Maksudnya yakni terlihat uban di rambutmu dan tujuan Abu Bakar bertanya demikian sebabnya apa? Rambut pian sudah beruban, sebabnya apa? Maka Rasul menjawab, yang membuatku beruban adalah surah Hud dan saudari-saudarinya surah-surah yang berceritakan tentang huru hara hari kiamat. Sebab munculnya uban tersebut adalah ambisi terhadap hari kiamat. Ya, luar biasa. Ketika di padang mahsyar, itu kan semua umat manusia ingin meminta syafaat. Meminta syafaat. Datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi semuanya kemana? ke Nabi Muhammad. Silahkan ke Nabi Muhammad. Akhirnya mereka minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang agungnya pengaruh Al-Quran, yaitu surah-surah yang berkaitan tentang huru hara hari kiamat. Pengaruhnya luar biasa di diri Rasul SAW. Alaihi Wasallam. Akhirnya rambut Sidin beruban. Besarnya manfaat bagi orang yang mentadaburinya memikirkan makna-maknanya dan mengetahui arah pendalilannya. Ini penting juga. Jangan sampai seseorang itu berdalil yang bukan pada tempatnya. Ya. Anda ulun sebutkan kapinang alih. Kadang ada orang salah, ini dalil dia ternyata ternyata bukan is, isi pembahasan dari dari masalah tersebut. Ya. Barang siapa yang melakukan hal-hal di atas membaca, mentadaburi dan memikirkan makna-makna Al-Qur'an, dia akan merasakan efek positif yang sangat kuat yang menjadikannya soleh, cerdas dan bahagia di dunia dan akhirat bagi orang yang mentadaburi dan merenungkan makna-makna Al-Qur'an. Barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh, maka dia akan terpaut dengan hari kiamat atau hari akhir Perhatiannya akan tertuju pada hari yang agung tersebut dan tanpa melupakan maslahat duniawi. Ya. Tujuan kita adalah akhirat, tapi tanpa meninggalkan maslahat dunia. Oleh sebab itu, di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Di antara doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Karena dunia adalah tujuan, bukan tempat singgah ya, tempat singgah. Makanya Rasul mengumpamakan seperti orang yang nyebrang. Apakah kita selamanya nyebrang? Kadanglah pasti sampai. Sangat sebentar, sangat sebentar. Ya, ini masih panjang sebujurnya nah. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu bahwasanya tujuan hidup kita adalah akhirat dan tanpa melupakan tanpa melupakan masalah dunia. Kemudian Rasulullah SAW juga berdoa agar dihindari dari menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Allahumma la taj'al akbaru hammina, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah jangan jadikan engkau dunia sebagai tempat tujuan kami. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita masih di bab ini di hadis yang ke-42 tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.